wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang ana saya ana hormati dan ana e, banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini <clears throat> kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sama-sama bertaawun saling melengkapi dan juga <clears throat> dalam rangka <clears throat> kita Eh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesempatan dan kesempatan yang berbahagia ini di malam yang eh, berbahagia ini kita <clears throat> akan membahas atau akan mempelajari salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu agama yang insya Allah dengan uh, izin Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang kita pelajari ini memberikan atau mengantarkan kepada uh, kita kaum muslimin kepada pemahaman agama yang lebih baik lagi dan lebih e, mendalam lagi. Karena apa? <clears throat> Karena e, Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. <clears throat> Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis-hadisnya yang sedemikian banyaknya juga dalam bahasa Arab. Para ulama-ulama ulama-ulama kita menulis kitab kitab juga mereka meninggalkan warisan ilmu yang sedemikian banyaknya juga dengan bahasa Arab. Oleh karena itu sesungguhnya sangat penting sekali betapa pentingnya uh, ilmu alat uh, eh, mengenal, mengenal atau mengetahui dan memahami, menguasai ilmu bahasa Arab ini. Allah SWT, Allah SWT juga telah berfirman dalam surat Yusuf ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna al qurana Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana uh, Qur'anan Arabiyya Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Tentu Allah Ta'ala <clears throat> memiliki rahasia yang e, besar. Kenapa Allah Ta'ala memilih Al-Quran dengan bahasa Arab. Sehingga e, kita e, apa namanya dengan e, dorongan itu, keadaan semacam itu kita mestinya berupaya untuk e, mempelajarinya sedikit demi sedikit. Kitab yang akan kita pelajari <clears throat> Ikhwanifidin azakumullah adalah uh, suatu kitab yang sudah masyhur dan tidak aneh lagi di kalangan uh, talabatul ilmi yaitu Durusul Lugatil Arabiyah li ghairin natiqina biha. Yani dari judulnya adalah pelajaran-pelajaran bahasa Arab bagi yang tidak mengucapkan sehari-hari. Artinya bukan mengucapkan yang uh, bahasa sehari-hari, bahasa ibu gitu ya. Bahasa sehari-hari kita Nah ini pelajaran ini adalah untuk mengantarkan uh, pemahaman memahami bahasa Arab. Buku ini adalah merupakan salah satu buku yang dipakai di jamiah di universitas sebagai kurikulum di sana Universitas uh, apa namanya Muhammad bin Ibnu Saud ya uh, eh, Al Jamiah Islamiah Islamiyah Universitas Islam Muhammad Ibnu Saud di Madinah di Madinah ya, di kerajaan Saudi Arabia. Dan e, kita tidak usah ragu lagi kalau buku ini sudah dipakai di sana, artinya ini sudah e, sebagai standar yakni internasional dan sebenarnya buku-buku banyak ya dan buku ini termasuk yang e, apa namanya e, e, menyatu gitu ya, all in one lah gitulah. Jadi ada nahunya, ada sorofnya, ada apa namanya Eh, macam-macam gitu ya. Ada uh, lugohnya dalam artian ada semacam percakapannya dan kita uh, mudah-mudahan dengan tarikhoh yang akan kita pelajari bersama ini tidak merasa berat gitu. Kalau sebagian uh, kita mempelajari misalkan dari sisi nahu itu kadang uh, merasa berat karena diawali dengan koidah koidah gitu ya. Ada koidah koidah Ini begini, ini begini sehingga merasa berat. Nah, dengan buku ini dari mulai yang terkecil, dari mulai ini, itu, ya, apa ini, apakah ini dan sebagainya, kita eh, apa namanya eh, di apa di di di diantarkan dan dibawakan oleh penulis eh, dengan tanpa terasa itu bisa mempelajarinya eh, dengan ringan, insya Allah. Penulisnya di situ ditulis Dr. Profesor Abdul Rahim. Beliau ini bukan dari orang bukan setahu Anda bukan orang Arab asli uh, tetapi beliau dari India. Dari India. Ikhwanu Fidin rahimani wa rahimakumullah. Uh, eh, Allah uh, eh, antum semua sudah pernah uh, mempelajari di antara antum ada yang sudah pelajaran sekian, ada yang sudah jadi dua dan sebagainya ya. Dan buku ini juga uh, perlu diketahui ada tiga jilid. Ada juga yang mungkin baru dan sebagainya. Oleh karena itu kita dari awal kita anggap bersama-sama dari nol lagi aja ya. Buku ini kita buka dari Ad-Darsul Awal, yakni pelajaran ke satu atau pelajaran pertama. Jadi pertama ini terdiri dari 23 pelajaran ya, 23 pelajaran. Dimulai dari Ad-Darsul Awal. Darsul awal pelajaran ke-1 menjelaskan tentang uh, apa namanya? Uh, permasalahan yang uh, mendasar sebagaimana seseorang anak orang yang baru belajar bicara ya itu dengan kata-kata yang uh, mudah dulu ya. Misalkan seorang anak itu mengatakan diajari oleh ayahnya, oleh ibunya dan sebagainya. Uh, ini misalnya uh, apa namanya? Ini roti misalnya gitu ya apa ini nah dari situ juga sebagai pelajaran sebagai eh, apa namanya patokan bahwasanya kita juga dalam belajar belajar bahasa Arab walaupun kita sudah eh, sudah berumur harus dari situ juga gitu ya karena nggak mungkin kita langsung ke ini apa namanya permasalahan yang berat permasalahan apa namanya eh, hukumnya bagaimana kemudian rinciannya bagaimana tapi kita pun juga mesti dari uh, perkara atau Eh, ucapan-ucapan uh, yang sederhana ya, yang sederhana. Pelajaran ke satu itu menceritakan tentang kata tunjuk uh, haza. Kata tunjuk haza. haza dalam bahasa Arab bermakna ini, ya. Ini bermakna ini. Kata tunjuk yang dekat. Ya, kita akan baca bersama-sama atau antum mendengarkan dulu. Nanti kalau sudah Anda baca baru nanti uh, Anda minta bersama-sama maka bersama-sama. Ad-darsul awwalu hadza ya. Dengarkan dulu dengarkan dulu apa yang Anda baca. Hadza baitun. Di situ ada gambar untuk awal-awal itu dituntun dengan gambar. Ya, dituntun dengan gambar dan ada harokatnya. Ya, masih ada harokatnya. Itu tadi adalah hadza baitun. Ya. Gambarnya adalah rumah kan. Kemudian ke samping ya baca ke samping hadza masjidun. Ya. Hadza babun. Ya, ke bawah. Ya, ke gambar di bawah hadza kitabun. Lalu hadza qalamun. Berikutnya hada miftahun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Dari kesembilan, ya ada sembilan di sini e, kalimat dan juga gambarnya. Kita bisa menebak kan, oh itu gambarnya rumah, oh itu gambarnya masjid, Oh itu gambarnya pintu. Berarti kalau misalnya dikatakan hada baitun, ya. hada baitun, ya. artinya ini adalah sebuah rumah. Ini adalah sebuah rumah. Ini adalah sebuah rumah, gitu ya. Kalau dikatakan hada masjidun, ini adalah sebuah masjid. Hada babun. Ya. Hada babun ini adalah sebuah pintu. Babun. Hada kitabun. Ini adalah sebuah kitab. Hada kitabun. Ya. Hada kolamun. Ini adalah sebuah pena, kolam. Hada miftahun, ya. Ini mungkin perlu di apa diperagakan ya. Ini adalah sebuah kunci. Hada miftahun. mm Hada ya ini yang kita pegang atau yang anak pegang maktabun. Ini sebuah meja. Hada maktabun. Ini juga. Hada sarirun. Ini sebuah ranjang. Hada kursiyun ini sebuah kursi. Nah, sekarang eh, apa namanya? Setelah kita baca bersama atau kita menyimak bersama, eh, anda minta antum ikuti bersama-sama ya. Haza. Haza baitun. Haza baitun. Haza masjidun. Haza masjidun. Haza babun. Haza babun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada kolamun. Hada kolamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Nah. Ini adalah apa namanya kalimat-kalimat yang e, sederhana dan ini yang apa namanya kita sampaikan ke anak dan juga kita belajar atau yang kita ajarkan kita kita dapatkan dari e, belajar gitu ya ada baitun ini sebuah rumah artinya ini e, belajar ngomong gitu ya seseorang e, anak kecil atau orang yang mau belajar itu kan pasti dia mendengar dulu ya sekian tahun seorang anak itu kan mendengar dulu dari ucapan orang tuanya yang terdekat, diajarin ini kue, ini nasi, ini piring dan sebagainya. Apa ini? Ini. Nah, dengan cara yang inilah ya, yang uh, sederhana. Lama-lama akan belajar ngomong. Setelah dia dengar gitu ya orang tuanya begini dan sebagainya, ngomong walaupun masih cadel masih tidak jelas, ngomong misalnya abah atau mama dan sebagainya. Setelah itu nanti dia akan eh, hafal dari dari mendengar, sering mendengar dan sering Eh, sering ngomong itu nanti dia hafal dia hafal dia hafal lama-lama ngobrol kan gitu ya lama-lama ngomong sepatah kata dua patah kata satu kalimat satu kalimat satu kalimat terus lama-lama sudah bisa ngobrol habis itu masuk sekolah belajar nulis jadi mendengar kemudian juga e, melihat kemudian berkata dan menulis ini adalah e, semua perangkat-perangkat e, seseorang mengerti bahasa oleh karena itu uh, apa namanya ini uh, walaupun ini uh, apa namanya mewakili dari kata-kata yang ada ya se, uh, hanya segini yang kata-kata yang ada ini tetapi ini minimal uh, adalah yang sering kita lihat di sekeliling kita hada baitun ya hada masjidun hada babun hada kitabun hada kolamun hada uh, miftahun hada maktabun hada sarirun, hadza kursiun ini kata-katanya sudah uh, apa namanya? Uh, akrab, sudah familiar gitu ya. Coba antum hadza baitun apa artinya? Iya, hadza kitabun. Hadza masjidun. Antum? Ya, hadza uh, uh, hadza Kolamun. Ah, hada mistahun. miftahun. Ya, hada maktabun. Ya, hada sarirun. Hada kursiun. Ini Bagus. Kemudian setelah ah, ini tentunya mewakili saja ya. Antum nanti misalkan e, mau menambah kata-kata bisa, ya. Tapi jangan banyak-banyak dulu. Dan artian nanti khawatir suka lupa ya. Jadi yang ada dulu, yang ada dulu yang di sini kita e, kita apa ini ya, gitu ya. Oleh karena itu kadang ingin bertanya kan, ingin bertanya setelah ini rumah, ini e, masjid, ini buku, ini pintu dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau mau bertanya kan tentu kan uh, ingin ingin ingin tahu ini apa gitu ya. Maka dalam bahasa Arab kalau ingin bertanya ya polanya adalah mahada. Ya, mahada. Setelah uh, apa namanya diajari ini pintu, ini rumah, ini dan seterusnya. Kemudian kalau ingin bertanya, maka polanya mahaza. Ada tambahan huruf ma di sini ya. Sebelum e, kata ini. Apa arti mahada? Artinya adalah apakah ini atau apa ini? Apa ini? Oh, gitu. Apa ini atau apakah ini? Kalau ingin bertanya seperti itu. Mahada gitu ya. Sekarang uh, kita buka di halaman berikutnya dan uh, sekali sekarang, sekarang langsung saja diikuti ya. Anda baca, antum ikuti. Ma hada baitun. Hadza baitun. Ya. Nah, di sini uh, langsung ada kalimat yang uh, kalau sudah nanya kemudian dikasih tahu kemudian dia uh, ingin ingin apa namanya ingin pembenaran atau ingin e, kepastian gitu ya. Di sini ada juga tambahan kalimat atau tambahan jenis pertanyaan yaitu ahaza baitun. Ya, selain apa ini juga ahaza e, eh, baitun. Nah, eh, ini. Ya. Apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Ya. Kalau ada pertanyaannya apakah ini rumah, maka jawabannya ada dua ya. Bisa yang pertama naam atau yang keduanya adalah la. Kalau naam maksudnya apa? Iya. Kalau ya, eh, kalau la artinya eh, tidak. Kalau la artinya tidak. Ya, kita baca saja dulu. Nanti sambil dilatih sedikit ya. Kita bahas saja dulu. Ahadha baitun. Ahadha baitun. Naam, hadha baitun. Naam, hadha baitun. Ma hadha? Ma hadha? Hadha komisun. Hadha komisun. Ahadha sarirun. Ahadha sarirun. La hadha kursiyun. La hadha Ahadha miftahun? Ahadha miftahun? La, hadha qalamun. La, hadha qalamun. Ma hadha? Ma hadha? Hadha najmun. Hadha najmun. Ya. Di halaman ini langsung diberikan dua pola. Pola pertama mahada dan pola yang ketiganya ahada baitun. Ya. Kalau masalah Pola yang kedua ini, yakni mahaza mudah. Ya ini untuk bertanya. Misalkan eh, apa namanya? Seseorang bertanya kepada temannya, mahaza apa ini? Maka temannya mengatakan haza kolamun ini pena. Mahaza haza kitabun gitu ya. Mahaza haza maktabun. Kemudian mahaza haza babun. Seperti itu terus e, pertanyaan apa ini langsung saja jawab ya ha -ha. misalkan ini pakai bahasa Indonesia saja ya misalnya ranjang ya lalu anda bertanya ya misalkan kepada antum mahada hada sarirun kursi misalnya ya, ya kursi Antum, mahada hada kursiyun. Ya. Ini kata-kata yang tadi kita ada di halaman pertama, ya. Tidak usah jauh-jauh lagi. Tidak usah jauh-jauh dahulu gitu ya karena khawatir nanti menambah uh, eh, kata lagi. Misalnya kitab. Misalnya kitab. Uh, antum belakang Bapak, mahada Hada kitabun. asanta ah, Bagus. Misalnya meja. Aldo, ma hada? Meja. Hada maktabun. asanta. Hada maktabun. Ah, Ilahirhi. Dan seterusnya ya. Mahada, mahada. Jadi intinya adalah bertanya dan langsung jawab. Ya. E, apa ini? Ya. Kalau misalkan nanya apa itu, nanti di halaman atau di pelajaran yang kedua. Itu itu nanti ada di pelajaran kedua. Jadi bertahap satu persatu. Yang kita eh, sekarang malam ini adalah yang dekat dulu ya. Lalu sekarang pola yang ketiga adalah uh, ingin mentakid, ingin menegaskan, ingin apa namanya memastikan apakah ini pulpen, nah gitu ya, apakah ini pulpen, apakah ini pintu, apakah ini rumah, apakah ini masjid, maka pakai polanya seperti ini. Ahada masjidun. Ahada kitabun. Ahada sarirun. Ahada maktabun. Ahada kolamun. Dan seterusnya. Nah, itu polanya seperti itu. Apakah ini pulpen? Apakah ini pena dan seterusnya? Apakah ini kunci? Kalau jawabannya benar, kalau benarnya yang ditanyakan itu adalah sesuai dengan ditanya, jawab saja naam. Iya. Naam. Naam saja juga udah cukup kalau mau di, e, ditambahkan naam, tinggal diulangi lagi. Misalnya ahadza baitun, apakah ini rumah? Iya, naam hadza baitun. Kalau misalkan bukan, ya maka gunakan huruf la. Tidak atau bukan. La hada masjidun misalnya gitu ya. Hada masjidun. Kita artikan dulu di sini. Mahada apa ini? Ini rumah. Apakah ini sebuah rumah? Ya, ini sebuah rumah. Naam, hadza baitun. Ma hadza apa ini? Hadza komisun. Nah, di situ gambarnya adalah baju, kemeja. Apa ini? Ini sebuah baju. Ahadza sarirun, apakah ini sebuah ranjang? Ya. Yang tergambar adalah kursi. Maka ini tidak bu, ini tidak benar kalau ini adalah ranjang. Maka dijawabnya dengan la, bukan. Ada kursiyun ini sebuah kursi gitu ya. Ahada miftahun, apakah ini sebuah kunci? Gambarnya pena. Dijawab bukan, la hada kolamun. Bukan, ini sebuah pena. Mahada, apa ini? Ya gambarnya bintang. Dengan bahasa Arab atau bahasa Arabnya bintang, hada najmun. Ini bintang. Hada najmun. Baik. Misalkan kita akan bertanya eh uh, tulis dulu di sini bahasa Indonesianya ya. Baju bintang lalu uh, eh, apalagi masjid rumah kemudian ya? sudah ada kursi sudah ya Nah, kunci ya belum kunci. Ya ini uh, ini apa? Kalau ada yang terlewat paling sedikit lah. Pena pena iya belum nggak apa-apa. Uh, antum pak, <laughs> mahada yang ini pak kunci. Ada miftahun. asanta. Uh, eh, antum, setelahnya mahada Hada komisun. Ahsanta. Bagus. Hada komisun. Sebelahnya bintang. Ha, ma hada? Hada najmun. Bagus. Yang belakang masjid. Ma hada? Hada masjidun. Terakhir. Ma hada paling belakang? Hada baitun. Nah. Coba antum bertanya, uh, dengan temannya. Mahada, misalnya uh, tanya tentang rumah misalnya. Bukan mahada. Mahada. Ya. Hada baitun. Antum tanya sama sebelahnya tentang misalnya uh, meja. Iya, Cukup ya. Jadi kurang lebih seperti seperti itu. Eh, meja, kursi, ranjang, bintang, buku, pena dan seterusnya itu adalah eh, kata-kata uh, yang uh, sudah akrab di kita. Sekarang uh, pola yang berikutnya anak ingin tanya atau ingin pakai dengan pola ahada ahada baitun ya. Yang kita tanya adalah misalnya kan kitab. Misalnya kitab ya. Antum. Ahada kitabun. Naam, hadza kitabun. Ah, nanya lagi, sekali lagi ya. Ahadza ah, komisun? La. Hadza kitabun. Iya, begitu. La, hadza kitabun. Antum Pak. Ah. Ini ranjang ya, Anaknya tanya ranjang. Ma hadza? Ranjang. Ma hadza? Apa ini? Hadza sarirun. Ahadza sarirun? Naam, hadza sarirun. Ahadza maktabun. Ahadza maktabun. La, hadza sarirun. Bagus. Sekarang kita tanya kursi. Antum, uh, ma hadza? Hadza kursiun. Ahadza maktabun. La, hadza kursiun. Ahadza sarirun. La, hadza kursiun. Walaupun ditanya beberapa kali, kalau salah ya la terus saja, gitu kan gitu ya. Kalau ditanyanya satu tapi betul ya sudah cukup naam. Hmm. Tapi kalau nanyanya ini e, adalah tidak sesuai dengan hakikatnya, ya jawab saja lah terus kan gitu. Bukan itu e, kursi, bukan itu kursi, bukan gitu terus saja. Pertanyaannya tidak sesuai dengan jawabannya. Kemudian sekarang tanya tentang masjid. Antum. Mahada. Hada masjidun. Ahada baitun. La, hadza masjid. Ahadza uh, masjidun. Naam, hadza masjidun. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi uh, pola pertama adalah hadza baitun. Kedua, apa ini? hadza hadza baitun. Pola yang ketiga, ahadza baitun. Naam, hadza baitun. Sekali lagi ya, untuk me, uh, me, memantapkan lagi uh, anak nanya yang ini. Kunci. Ya, kunci. Antum, Pak? Ah, ah, ma hadha kunci. Hadha miftahun. Ah hadha qalamun? La, hadha miftahun. La, hadha miftahun. Ah hadha miftahun? Naam. Hadha miftahun. Naam, hadha miftahun. Bagus. Alhamdulillah. Uh, dengan mudah kita uh, apa namanya? mempelajari uh, pelajaran yang ke satu ini. Darsul awwalu. Berikutnya kita masuk ke latihan. Tamrin, tamrin itu adalah latihan. Tamrinun. Ini latihan ke satu. Di sini ada gambar, di sebelah kiri ada gambar, gambarnya kunci, uh, kitab, pena, eh, pintu, ya, kemudian rumah dan kursi. berikutnya antum, uh, mahada langsung dijawab eh, langsung baca soalnya, lihat gambarnya, langsung jawabannya. Silakan. Hmm. Asanta, belakangnya antum? Bagus. Berikutnya, ah? ah. Bagus, antum? Asanta. Uh, eh, antum? Uh. Ya, bagus. Terakhir, tengah. Bagus. Masuk ke tamrin dua. Tamrin satu nggak ada masalah ya. Ini uh, tinggal ngulang ngulang saja. Uh, sesuai dengan atau sebagaimana dalam pola yang kedua. Yani apa ini? Tamrin yang berikutnya adalah pola yang uh, seperti di paling atas. Ini pola ketiga tentang me, uh, ini uh, me, menegaskan. Ya, butuh penegasan. Di sini gambarnya ada empat masjid, pena, baju dan bintang, ya. Silakan eh, dibaca soalnya. Ya, soalnya ahadza baitun, gambarnya masjid. Nah, jawabannya kira-kira gimana? Silakan sebelahnya. Ahadza baitun. Uh Ah begitu, asanta ah, Ahadza baitun na eh, la. Hada masjidun. Ahadza baitun? Apakah ini sebuah rumah? Gambarnya masjid? La. Bukan. Hada masjidun. Bagus. Uh, belakangnya atau uh, ya belakang? Ahada miftahun jawabannya? La, hada kolamun ahsanta. Ya, gambarnya pena. Pertanyaannya, apakah ini kunci? Bukan. Itu atau ini adalah uh, pena atau bolpen. Sebelahnya antum ah? Ahada komisun. Mimnya. Hmm. Iya. Karena gambarnya baju dan pertanyaannya benar, maka jawabannya na'am. Hada komisun. Terakhir. Belakang. Ahada najmun jawabannya? Naam, hada najmun. Ya, ini adalah bintang. <clears throat> Baik. Lanjut ke tamrin 3, tamrin 3, eh, tamrin 2 juga termasuknya mudah. Ya, apalagi antum sudah punya dasar sebelumnya. Masuk ke tamrin 3 di sini adalah eh, apa namanya? latihan untuk melatih baca kitab gundul bahasa kitanya ya. Jadi di buku ini seperti anak katakan tadi all in one maksudnya uh, disisipi apa namanya eh, kaidah-kaidah tanpa tanpa terasa juga kita melatih dengan membaca kitab, membaca membaca kata-kata bahasa Arab karena sudah sudah tadi sudah di sudah diajari, sudah dikenalkan begini-begini dengan ucapannya. Sekarang walaupun tidak ada harokatnya, insya Allah harus bisa gitu kan. Jadi harus ada berani. Jadi dilatih untuk berani berkata-kata walaupun tidak ada harokat karena tadi sudah sering diomongin, sudah sering diulang-ulang. Ini insya Allah bacanya ya seperti itu gitu ya. Walaupun nggak ada harokatnya, karena saya yakin, karena kita sudah yakin bacanya itu ya begitu. Kalau baitun misalkan, walaupun nggak ada harokatnya seperti ini, ya kalau kalau ini mah bukan harokat, ini adalah e, apa namanya huruf-huruf per huruf memang wajib itu yang namanya titik satu, titik dua, titik tiga itu itu wajib. Kalau misalnya nggak ada titiknya repot nanti bisa tertukar sama huruf yang lainnya. Tapi yang namanya harokat itu apa? Syakal dalam bahasa kita sandang gitu ya ada A, ada I, ada U, ada sukun kan gitu kan. Ini namanya harokat. Nah ketika kata baitun itu tidak harokatnya, kita yakin ini pasti dibacanya baitun. Nggak mungkin dibacanya yang lain. Nggak mungkin dibacanya uh, bukan baitun ya. Jadi walaupun nggak ada harokatnya, kita sudah percaya diri ini bacanya hada baitun kan gitu ya. Nah di sini perintahnya adalah ikro bacalah waktu dan tulislah. Ya. Kalau misalkan uh, tidak ditulis dalam buku tulis, bisa di di buku cetaknya dikasih harokat sendiri. Baik, antum dari pertama, oh dari sini asalnya. Coba antum baca kita bawanya kita jaga. Oh, jaga sini. <laughs> Silahkan satu orang satu. Ah, begitu ya. Walaupun tidak ada harokatnya, kita yakin bahwa ini ya kata-kata ini dibaca dengan hada maktabun. Ini sebuah meja. Ya. Ya, gitu ya. Hada maktabun. Berikutnya antum ke samping. Bagus. Ini walaupun tidak ada rokatnya yakin hada masjidun. Baik. Berikutnya. Hada kolamun. Ini sebuah pena. Bagus. Di belakang antum? Hada sarirun. Ini sebuah ranjang. Ya. Eh, ke sini. Antum? mahada Uh, ah, ah. mahadha, langsung saja jawabannya. Apa ini? Iya, sebelahnya itu jawabannya apa? Hada kursiyun. Ya. kursiun betul ya. <clears throat> Terus uh, ke antum. Ahada baitun. Jawabannya apa itu? masjidun. La, hada masjidun. santa. Bagus. Terakhir. Antum. Ma Mahada, Hmm? Ma hadha? Hadha miftahun. Ya. Alhamdulillah. Jadi walaupun sudah uh, sudah katanya baru sedikit ya, baru tamrin 3 sudah dilatih uh, membaca tanpa ada harokat. Ini juga termasuk uh, eh, cara cepat walaupun tidak melalui dengan uh, ini apa namanya tata bahasa yang uh, ini yang cukup rumit tetapi sudah langsung praktek namanya. Langsung praktek, langsung ngomong, langsung melihat, langsung mendengar, kalau bisa nulis. Nulisnya ya itu tadi. Kalau bisa ya sendiri aja. Kalau mau asan di buku tulis. Supaya terbiasa gitu ya. Karena seringan ngomong, seringan mendengar, seringan melihat, tapi tanpa dilihat dengan nulis kadang juga nanti ini tidak sempurna. Ada ada yang apa? Ada yang ada ada sisi yang keterlambatan gitu. Ya, jadi nulisnya itu tidak terampil. Kalau bisa nulisnya juga e, aktif dalam artian kreatif supaya e, diimbangi. Ngomongnya lancar, baca kitabnya bisa, mendengar udah sering, telinganya itu udah sensitif, tapi ketika nulis macet kan gitu ya. Karena tadi itu tidak terampil. Ya minimalnya di kitabnya kita tambahkan atau diberi harokat. Itu penting sekali itu. Penting sekali karena eh, apa namanya supaya keseragaman gitu ya mendengar, melihat, berbicara, dan menulis. Itu penting sekali. Yang namanya menulis itu sangat penting. Berikutnya, ini das bersama atau darsul, darsul awal ini e, adalah e, pola yang keempat dengan pola yang lain, manakala berkaitan dengan orang. Kalau tadi kan benda-benda semua, benda-benda semua. Apa ini, apa ini, apa ini. Nah, bagaimana kalau orang, kalau ingin bertanya orang, jangan mahaza, ya itu disalahkan dalam uh, apa namanya uh, ilmu atau uh, disiplin bahasa Arab. Kalau nanya orang jangan mahada tapi man hada. Ya siapa ini? Man hada. Jangan apa ini? Iya salah. Ya. Tidak tidak tidak pantas, tidak tepat kalau nanya orang mahada, tapi man hada. Kita akan baca. Man hadza hadza tabibun. Hada tabibun. Man hadza Man hada. Hada waladun. hadza waladun. Ya. Man hadza Man hadza hadza talibun. hadza talibun. Ahada waladun. Ahada waladun. La, hadza rajulun. Ini kita eh, stop atau apa namanya tahan dulu, masih berlanjut sebenarnya. Dari kata-kata atau tadi tentang masalah manhada, di situ ada gambar orang yang ada e, alat untuk meriksa, namanya tobib. Manhada hada tobibun. Tobib artinya seorang dokter. Ini seorang dokter. Ini gambar lagi adalah anak kecil gitu ya. Anak kecil ya dengan apa namanya tingkah yang e, polos itu namanya waladun. Man hadza hadza waladun. Ini anak kecil laki-laki. Ya, gitu. Dan perlu disampaikan juga supaya tidak e, bertanya-tanya, di pelajaran satu ini masih membicarakan kata-kata yang e, berjenis laki-laki. Bahkan sampai pelajaran lima itu laki-laki semua. Ya, masih didominasi kata-kata laki-laki. Adapun yang untuk berjenis perempuan itu nanti akan dikenalkan di pelajaran 6. Masuk di pelajaran ke-6 baru nanti kita dikenalkan oh ternyata kalau untuk nanya perempuan beda lagi. Nah, sekarang ini masih uh, berkaitan dengan laki-laki. Berikutnya kalau misalkan ini ada bawa tas ya, ada bawa tas. Apakah ini guru? Bukan. Ini maksudnya uh, di sini dikatakan hadza talibun. Man hadza? Hadza talibun. Ini seorang murid, pelajar atau santri. Ahadza waladun. Eh, eh, untuk orang juga bisa juga diterapkan e, pola yang seperti nomor tiga tadi. Ya, ketika nanya apakah ini e, apa namanya? Misalkan di sini rojulun, e, apakah ini seorang anak ya waladun? Boleh ya. Apakah ini seorang anak? Ya, itu boleh kalau masalah nanya siapa atau apa jangan terbalik sama mahada. Tapi kalau apakah ini seorang anak itu tidak apa-apa. Ahada waladun e, la hada rojulun. Ini uh, bukan, ini seorang laki-laki dewasa. Kalau anak kan kecil, kalau rojulun itu sudah dewasa. Dibuka di halaman berikutnya. Kita baca lagi. Mahada. Hada masjidun. Man hadha? Man hadha? Hadha tajirun. Hadha tajirun. Ya. Gambarnya nggak ada di sini ya. Nanti akan diartikan terjemahannya. Hadha kalbun. Hadha kalbun. Ahadha kalbun? Ahadha kalbun. La hadha qittun. La hadha qittun. Hadha himarun. Hadha himarun. Ahadha himarun? Ahadha لا هذا حصان لا هذا حصان وما هذا وما هذا هذا جمل هذا جمل ما هذا هذا هذا ديك هذا ديك من هذا من هذا هذا مدرس هذا مدرس أهذا قميص أهذا قميص لا هذا منديل لا pada halaman berikutnya ini uh, di sini dicampur antara benda atau binatang dan orang ya. Contohnya adalah <clears throat> ketika pertanyaan man hadza hadza tajirun. Tajirun apa artinya? Seorang pedagang. Siapa ini? Ini seorang pedagang ya. Jadi menambah untuk manusia itu dari mulai apa namanya? Uh, apa tadi yang pertama itu tobib, tobibun, lalu uh, waladun lalu tolibun lalu uh, rojulun dan sekarang tajirun pedagang kemudian kalau tadi benda-benda mati ini juga ada masuk binatang kalau binatang jangan man, pakai man juga salah kalau binatang pakainya ma jadi kalau ma ini untuk benda mati benda plus binatang juga tumbuhan masuk di sini tapi kalau man khusus untuk manusia khusus kalau man itu khusus jadi kalau nanyanya binatang e, apa namanya? Mahada ya, walaupun hidup kan gitu ya, binatang kan hidup tapi jangan pakai man. Mahada haza jamalun. Mahada haza kalbun. Apa makna kalbun? Seekor anjing. Uh, eh, haza kalbun, apakah ini seekor anjing? La, haza kitun, bukan ini seekor kucing. Kitun pakai mm, tasdid di toknya, ya itu adalah Eh, seekor kucing. Hada himarun. Ini seekor keledai. Ahada himarun, apakah ini seekor keledai? La. Hada hisonun. Bukan, ini seekor mana hisonun? Seekor kuda. Wa mahada dan apa ini? Ya. Wa di situ sebagai ziyadah saja ya kalau mau mau supaya pemanis bahasa atau memperindah bahasa ya pakai wa Wa mahadha dan apa ini? Hadza jamalun. Ini seekor unta, ya. Jadi banyak tuh tambahan kata-kata. Nanti kalau murojaah, anak tulis misalnya bahasa Indonesia Indonesianya apa ini nanti. Jadi kayak dikocok aja gitu supaya uh, cepat jawabnya. Uh, uh, jadi uh, prosesnya itu karena anak yakin antum sudah banyak yang belajar ya agak cepat sedikit dituntaskan satu uh, pelajaran ke satu ini. Berikutnya wa ma, uh, apa ini Hada dikun. Memanah dikun, apa arti dikun? Ayam jago, iya, ayam jantan. Man hada. Nah, di situ ada gambar. Ada orang yang lagi nulis, di papan tulis ada orang yang duduk-duduk. Kira-kira siapa ini? E, man hada hada mudarrisun. Mana mudarrisun? ini pengajar, guru, ustaz. Ahada komisun, Apakah ini se apakah ini sebuah baju? Jawabannya la. Ternyata bukan. Hada mindilun. Mana mindilun? Sapu tangan. Baik. Jadi tambahan tajirun, kalbun, kitun, himarun. Lalu uh, hisonun. Lalu jamalun. Kemudian dikun, mudarrisun. Mindilun ini juga uh, apa harus diulang-ulang terus. Mendengar, kemudian juga berbicara, ya, melihat. Kalau bisa terus juga ditambah dengan menulis. Terakhir, kita masuk ke tamrin. <clears throat> Perintahnya adalah ikro waktu. Baca dan tulislah. Di sini menambah nambah panjang kalimatnya ya. Jadi e, tanpa terasa terus di dilatih supaya berani baca tanpa ada harokatnya sepanjang apapun kita e, kalau sudah terbiasa familiar akrab maka akan bisa insya Allah. Taib dari nomor satu kira-kira apa bacanya ini mudah insya Allah tadi sampai mana terakhir ya? Uh, mak Iya berarti antum kado nomor satu. Iya. ah Ahsanta. Berarti sebelahnya yang terjemahkan asan Terjemah se sebelahnya apa terjemahnya? Apa ini? Eh? Iya bagus. Nomor dua. Antum Pak belakang. Eh, eh. Asan satu orang pegang kitab masing-masing. Kalau enggak dari PDF juga bisa. <laughs> apa itu tulisannya? H zal, alif. Lalu kaf, lam dengan ba. Kira-kira apa? Eh. Hada kalbun. Nah, bagus. Asanta. Ini, oh ya, sebelahnya nerjemahkan. Ini seekor anjing. Bagus. Sebelahnya, atau nomor tiga. -hmm. Asanta. Uh, terjemahannya apa? Sebelahnya? Uh Seorang dokter. Iya. Kenapa Anda sering e, mengatakan ditambah seer, seorang, seekor gitu ya? Supaya nanti e, apa namanya e, menyadari bahwasanya bahasa Arab itu kalau dua itu sudah berubah bunyinya. Kalau tiga juga itu juga bunyinya berubah. Jadi nanti supaya tahu oh kalau seekor seorang itu begini gitu ya. Nanti kalau sebenarnya ada perubahan itu bukan dikatakan dengan seorang atau seekor lagi, tapi sudah misalnya dua orang atau e, para kan gitu ya para atau banyak itu supaya e, e, faham bahwasanya ini mufrad namanya tunggal seorang dokter labas nggak apa-apa nomor empat ada jamalun tarjim tarjemahnya ya ahsanta berarti langsung ke depan nomor lima Terjemahannya? Apakah ini seekor anjing? Ya. Bukan. Ini seekor kucing. Bagus. Nomor 6. Antum? Ahada dikun. Mm -hmm. Naam. Ya. Terjemahannya? Ahada dikun. Jawabannya naam. Apakah ini, apakah ini ayam? Ya. Perlu dirinci ayam apa? Karena ada ayam betina, ada ayam jago. Mm -hmm. <laughs> apakah ini seekor ayam? ayam jantan atau ayam jago. Dikun. Nanti kalau ayam betina istilahnya lagi lain lagi dajajatun. Hmm, gitu ya. Eh, maka supaya jangan tertukar yang dikun ayam jantan. Jawabannya naam, ya ini iya. Nomor tujuh, antum belakangnya. Ah ini kesini dulu aja. Antum ah. Nomor tujuh. Ah, bukan ha, tapi hi depannya. Hiso. Hisonun Hada la hada himarun. Terjemahannya Pak. Iya. <laughs> Silahkan. Hada hizanun la hada himarun. Apakah ini kuda? Seekor kuda? Uh -huh. Bukan. Ini seekor keledai. Iya, gitu. Bukan, ini seekor keledai. Nomor delapan. antum silahkan. Iya, antum. Hada mindilun. Terjemahannya antum ah? Iya, antum? Hada mindilun terjemahannya ini sebuah sapu tangan. Sebelahnya nomor sembilan. Ya. Iya. Terjemahannya ah? Tengah. Sebelahnya Andri. Iya. Iya. Benar atau naam. Ya. Terakhir nomor 10. Antum silahkan Man hada hada rajulun. Terjemahannya apa, Pak? Apakah ini? Ini seorang laki-laki. Ya, ini seorang laki-laki dewasa. Alhamdulillah. Uh, tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Ya. Jadi <clears throat> kesimpulannya nanti kita akan uh, tambahkan di posting atau akan di di apa di di posting di, di grup sebagai pengingat minimalnya kesimpulannya adalah pelajaran pertama ini tentang kata tunjuk yang dekat yaitu dengan dengan kata haza ini dan haza itu untuk jenis laki-laki untuk jenis laki-laki haza ya ini kemudian pola yang kedua adalah E, Mahaza apa ini? Langsung jawab, Haza baitun. Ini sebuah rumah. Ya. Dan ketika dikatakan Haza baitun, itu sudah tertentu barangnya. Ya, kalau e, tanpa ada Haza, masih umum. Misalkan baitun, sebuah rumah. Rumah yang mana nggak jelas. Tapi kalau dikatakan Haza baitun, ya berarti ini sudah tertentu. Ini adalah sebuah rumah. Karena haza itu termasuk yang membuat kata menjadi tertentu. Haza baitun. Ini sebuah rumah. Bukan rumah yang itu, bukan rumah yang sana. Haza baitun. Ini sebuah rumah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pola ahaza baitun. Pola untuk uh, me, mempertegas. Mempertegas. Apakah ini sebuah rumah? Jawabannya dua. Kalau betul kalau betul yang ditanyakan, naam. Ya. Ah, haza baitun. Kalau uh, jawabannya bukan, bukan bukan yang ditanyakan tapi barangnya lain misalnya masjid maka gunakan la bukan la hada masjidun kemudian yang terakhir adalah kalau bertanya atau untuk manu manusia ya e, gunakannya dengan man man hada siapa ini bukan pakainya ma karena kalau ma itu untuk e, benda mati atau binatang atau tumbuhan bukan manusia tetapi kalau manusia adalah man Alhamdulillah, uh, ikhwan Ifidin jazakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini uh, dimudahkan oleh Allah SWT pemahamannya dan juga ilmu yang barokah bermanfaat untuk pemiliknya. Walafumikum, kita akhiri saja dahulu uh, pertemuan ini pada kesempatan ini dan kita akan sambung lagi pada pertemuan mendatang dengan izin Allah SWT Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.